bala. Di mana bab ini terdiri dari satu ayat dan dua hadis dan satu asar dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu kita akan membacakan al-masail yang ada di dalam bab ini Qala fihi masail al-ula at-taghlid Filibsil li filibsil halqah wal khayt wa nahwihima li mithli dhalik Yang pertama adalah at-taghlid yaitu diingkari dengan keras dengan tegas ya. pada pemakaian gelang dan yang selainnya untuk perkara yang telah disebutkan mengangkat bala atau ya menolak ya, dijelaskan bahwasanya itu bukanlah sebab yang diizinkan ya baik secara syar'i sebagaimana sudah kita jelaskan ataupun secara qadari. Bahkan secara syar'i di situ terdapat larangan sebagaimana yang ada di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang memakai gelang yang digunakan untuk menghilangkan penyakit katanya. Maka Rasulullah SAW mengingatkannya dan melarangnya dengan keras bahwasanya dia tidak akan beruntung kalau dia mati di atas perkara yang demikian. Asaniyah أن صحابية لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شهيد فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر Permasalahan yang kedua bahwasanya seorang sahabi ya, dalam keadaan dia adalah seorang sahabi. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Lau mata wahi alaihi ma aflaha. Seandainya dia mati dalam keadaan demikian, dia tidak akan beruntung fihi syahidun li kalami sahabah ya di sini terdapat syahid terhadap kalamnya para sahabat bahwasannya asyirkul asghar anasyirkal asghar akbar minal kabair syirik asghar itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya ya ini harus kita pahami juga. kesirikan ketika terbagi menjadi dua, di situ ada syirik akbar dan syirik asgor. Bukan maknanya ketika dikatakan sebagai syirik asgor berarti dia tidak berbahaya. Ya, atau bahayanya kecil, tidak dinisbah kalau dinisbahkan kepada syirik akbar mungkin bahayanya lebih besar syirik akbar karena syirik akbar mengeluarkan seorang dari Islam syirik akbar menyebabkan seorang kekal di neraka syirik akbar menyebabkan seluruh amalan itu terhapus ya di mana syirik asgar tidak sampai pada keadaan demikian. Kalau dibandingkan dengan syirik akbar. Tetapi kalau dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lainnya ya maka syirik asgar ya itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Karena itu Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu Beliau berkata li an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan Aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dusta Ya, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi dusta sumpahnya. Ini maksiat atau bukan? Maksiat. Ya. Tetapi kata Ibnu Mas'ud, ahabbu ilayya lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Ya, dalam keadaan jujur. Kenapa? Ya, bukan berarti juga di sini ya Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kita untuk bersumpah dusta atas nama Allah tidak. Tapi untuk menjelaskan keadaan mana yang lebih berbahaya keadaannya yang satu atau yang dua. Ketika seorang melakukan atau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan dia berdusta ya di sini termasuk dalam e, dosa dan kemaksiatan tetapi ketika seorang bersumpah atas nama selain Allah dia telah melakukan kesyirikan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersumpah selain dengan selain nama Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud sangat paham bahwasanya kesyirikan itu jauh lebih berbahaya dan lebih dahsyat ya, dibandingkan dosa besar yang lainnya. Bukan berarti juga untuk meremehkan dosa besar, tidak. Tidak dipahami demikian. Ya. Kita pahami di sini bahwasanya asyirik itu lebih ya besar dosanya dibandingkan al-kabair. As-salisah yang ketiga annahu lam yu'dar bil jahalah bahwasanya tidak diberikan udur terhadap kebodohan. Di sini zahirnya bahwasanya al-muallif berdalilkan dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau mutta ala hadza ma aflahta abada. Ya. Kalau engkau mati dalam keadaan demikian engkau tidak akan beruntung selamanya. Taib. Qala hadha fihi nadar. Kita bacakan kalamnya Syekh Musaimin rahimahullah taala. Perkataan beliau ini fihi nadar. Ya, perlu dibahas lagi. Lianna qaulahu sallallahu alaihi wasallam lau mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan laisa bisarihin annahu lau mata qabla al-ilm karena perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau mati dan gelang itu masih ada padamu, dalam keadaan demikian engkau tidak akan beruntung selamanya. Di sini tidak sorry. Ya, tidak tegas secara jelas mengatakan bahwasanya kalau dia mati sebelum ada ilmu. Bal zahiruhu law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan ay ba'da an alimta. Ya, wa amartu wa umirta binaz'iha bahkan zahirnya kata beliau ya ba'da an alimta setelah engkau mengetahui dan engkau sudah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan demikian inziha ya sudah dikatakan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kalau dia masih berkeras nah ini zahirnya kata Asy syaikh Ibnu Utsaimin ya Eh, dia maaflah ta'abadan setelah al-ilm. Qala wa hadhihi masalah tahtat ila tafsil. Dan permasalahan ini yaitu al-udhur bil jahal tahtat ila tafsil. Di situ harus ada tafsil perincian. Fanaqul al-jahlu naw'an. Maka kita katakan al-jahl naw'an jahlun yu'daru fihil insan wa jahlun la yu'daru fih ya jahal yang seorang itu diberikan udur padanya dan jahal yang tidak diberikan udur famakana nasyian antafrid wa ihmal ma ma'aqiyamil muqtadi litta'allum fa innahu la yu'dar fi Kalau kebodohan itu muncul ya disebabkan tafrid ya artinya dia e, melalaikan menganggap remeh ya di situ ada majelis tapi dia tidak mau hadir ya. di situ ada hal-hal yang memudahkan dia untuk menuntut ilmu fa innahu la maka ini tidak diberikan udzur padanya Sawaun fil kufri au fil ma'asi. Ya, apakah pada kekufuran atau pada perbuatan maksiat? Wa makana nasi'an an khilafi dzalika ay annahu lam yuhmil wa lam yufarrid walam yakum al muqtadi lit ta'allum bi an kana lam yatra ala balih anna hadha syai' haram fa innahu yu'dar fihi Tapi kalau kejahilannya tersebut ya diakibatkan bukan karena yang tadi, dia tidak e, meremehkan, dia tidak juga melalaikan tidak, ya dan tidak ada yang al muqtadir ta'allum, hal-hal yang memudahkan dia ta'allum tidak ada, ya tidak terlintas sama sekali di benaknya bahwa bahwasanya perbuatan tersebut adalah haram, ya fa innahu yu'dar fi maka yang demikian itu diberikan udur padanya fa in kana muntasiban ilal islam lam yadurrah wa in kana muntasiban ilal kufri fahuwa kafirun fid dunya lakin fil akhirah amruhu ilallahi alal qawli rajih yumtahan fa in ata'a dakhala jannah wa in asada khalan nar Kalau dia dinisbahkan kepada kekufuran, artinya asalnya memang dia kafir. Tapi belum pernah tentang dengar tentang Islam. Ya. Yang seperti ini hukumnya kafir di dunia. Tapi sebelumnya yang muntasiban ilal Islam. Ya, dia menisbahkan dirinya kepada Islam tapi dia melakukan hal-hal kekufuran, kesyirikan. Ya. Dalam keadaan dia sama sekali tidak ada ihmal di situ, kelalaian. Ya, dia tumbuh di Badiah misalnya, di negeri yang jauh, di negeri terpencil. Ya, tidak pernah pikirkan misalnya bahwasanya ini haram, bahwasanya ini kufur. Ya. Maka yang demikian itu yuk darfi. Ya. Dan tetap dikatakan dia sebagai muslim. Ya, karena Yuk fi. Tapi kalau dia dalam keadaan kufur, dalam keadaan asluhu kafir. Ya. Maka kita katakan dia kafir di dunia wa wal fil akhirah amruhu ilallah alal qalir rajih. Nah, ini pendapatnya saya Ibnu Saimin. Dan di akhirat ya perkara dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yum tahan, dia akan diuji, eh, dites. Kalau dia taat, dia akan masuk surga. Kalau dia bermaksiat, dia akan masuk neraka. Fa'ala hadha man nasha'a bi ba'idatin. Laisa indahu ulama wa lam yakhtur bi anna hadha syai' haram. Au anna hadha syai' wajib, fa hadha yu'dhar. Ya, dengan tafsir yang demikian kita hukumi seorang yang tumbuh, berkembang, besar dia di Bibadiah, negeri yang jauh. Ya, Baidah, laisa indahu ulama, tidak ada ulama di situ. Walam yakhtur bibalihi anna hadza syai' haram. Ya, tidak terpikirkan di dalam benaknya bahwasanya ini adalah suatu perkara yang haram. Ya, ada ini adalah suatu perkara yang wajib, fahada yu'dad dan yang seperti ini yu'dzar walahu amsilah dan ini ada contohnya misalnya rajulun balagha wa huwa saghirun wa huwa fi badiyatin laisa indahu alim wa lam yasma anil ilmi syai'a wa yadhunnu anna al insana la tajibu alaihi al ibadat illa idza balagha khamsa asyarata sanatan seseorang yang dia balik dalam keadaan umurnya masih kecil. Ya. Artinya e, seorang yang balik itu tanda-tanda seorang itu ada balik ada berapa? Ya, kalau laki-laki ya inzalul mani, dia sudah keluar air maninya. Kemudian Eh, tumbuhnya rambut kemaluan dan kemudian usianya mencapai 15 tahun untuk perempuan ditambah kalau dia sudah haid ya salah satu dari tiga dan perempuan tambah satu salah satu dari empat satu ini ada dia sudah dianggap balik ya ya umur 10 tahun umur 11 tahun seorang anak kecil atau seorang laki-laki misalnya ya dia sudah mimpi ya mimpi basah ya nah dia berarti dia sudah mencapai usia baliknya dalam keadaan dia masih 11 atau 10 tahun bisa saja bisa saja ya terkadang anak perempuan lebih lagi 9 tahun sudah head misalnya ketika sudah head berarti dia sudah balik Ya, walaupun umurnya masih di bawah 15 tahun. Ya. Walaupun misalnya e, belum tumbuh rambut kemaluannya. Tapi dia sudah ada tanda yang satu ini. Dia sudah haid kalau ada perempuan misalnya. Atau dia sudah e, keluar air maninya. Ya. Maka ketika dia balik ya sudah wajib bagi dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan mukallaf seorang tumbuh dalam keadaan dia tidak mengetahui itu tumbuh di pedalaman tumbuh di tempat yang jauh ya walam yasma anil ilmi syai'an tidak pernah mendengar tentang ilmu sedikit pun wa yadhunnu anal insan dan dia mengira bahwasannya seorang la tajib alaihi ibadat illa idza balagha khamsa asharata sana ya tidak wajib baginya ibadat kecuali kalau sudah 15 tahun umurnya. Ya padahal ini hanya salah satu tanda. Fabaqiya ba'da bulughi hatta tamalahu khamsa asharata sanatan wa huwa la yasumu wa la yusalli wa la yatahhar min janabah. Ya, anggap dia misalnya 10 tahun ya sudah mimpi basah dia. Berarti sudah balik dia, sudah wajib. Dan kalau dia tidak melakukan dihitung dosa. Taib. Tapi dia tidak tahu. Dia tinggal di negeri yang susah untuk mendapatkan ilmu. Ya. Sampai 15 tahun umurnya. Ya bayangkan itu 15 tahun. 5 tahun dia. Ya. Dia mengira dirinya belum dewa, belum balik. Dia tidak puasa, dia tidak sholat dalam keadaan dia ya kan namanya belum balik. Ya atau lam yatatahhar minal janabah. Baik. Ya. Fahada kata Syekh la na'muruhu bil qada li'annahu ma'dzurun bi jahlihi alladhi lam yufarrid fihi bit ta'allum wa lam yatra' lahu ala bal. Yang seperti ini keadaannya kita tidak perintahkan dia untuk mengkodok apa yang sudah lewat. Ya, karena dia ma'dzur dengan sebab kebodohannya ya yang dimana dia tidak menganggap enteng suatu perkara ya tidak meremeh-remehkan tidak lalai di situ ya dan tidak terpikir juga di dalam benaknya wa kadzalika kalau kanat unsa atahal haidu wa hiya saghira wa laysa indaha man tas'al wa lam yatra ala baliha anna hadha syai'un wajibun illa idza tamma laha 15 sanatan Begitu juga kalau seorang perempuan ya dia sudah haid dalam keadaan dia masih kecil. Ya. Dan tidak ada yang dia bisa bertanya di tempatnya dan tidak pernah terpikirkan oleh dia bahwasanya ini adalah perkara yang wajib yaitu ibadah atau dia harusnya sudah masuk pada uh, mukallaf ya kecuali kalau dia sudah 15 tahun dia tahunya itu fa innaha tu'daru idza kanat la tasumu wa la tusalli maka dia diberi udur kalau dia tidak puasa tidak salat wa amma man kana bil aks tapi kalau keadaannya sebaliknya fil kesakin fil mudun seorang yang tinggal di kota yastati an yas'al dia mampu untuk bertanya lakin indahu tahawun wa ghaflah ya tapi dia tahawun menganggap enteng lalai dan lainnya fahada la yu'dar yang demikian ini la yu'dar ya tidak diberi udur di ya, anal ghalib fil mudun anna hadhil ahkam la takhfa alaih kebanyakannya di kota-kota bahwasanya hukum-hukum seperti ini tidak ya tidak la takhfa alaih tidak samar ya hukum yang jelas wa yujadu fiha ulama'un yastati'u ulama'u yastati'u an yas'alahum kulli suhulatin dan di situ terdapat para ulama yang dia mampu untuk bertanya pada mereka dengan segala kemudahannya ya fahuwa mufarrid ya fayulzimuhu al qada wa la yu'dar bil jahar bil jahal maka dia mufarid falyulzimuhu al qada ya dia diilzamkan untuk mengqada wa la yu'dar bil jahal ini tafsilnya ya tentang al udur bil jahal dilihat keadaannya ini satu yang kedua ya terutama pada permasalahan at-takfir Ya, eh, mukarrar indal ulama, ini sudah perkara yang mukarrar Bahwasanya perkara takfir di situ ada doabitnya. Ya, yaitu tawfirus syurut dan intifaul mawani. Terpenuhinya syarat dan intifaul mawani, hilang mawani. Penghalang-penghalang seseorang itu untuk dihukumi bahwasanya dirinya adalah seorang yang kafir. Ya. Dan itu bukan hanya al-jahal fakot, bukan hanya kejahilan saja dari al-mawani. Al-jahal itu adalah salah satu ya, salah satu dari penghalang-penghalang seorang untuk dihukumi kekufuran. Apa yang lainnya? Misalnya al-khata. Ya, seorang itu keliru atau tidak sengaja melakukan kekufuran Bagaimana misalnya? Antum melihat buka Riyadhus Salihin di bab taubah. Ya, kisah tentang seorang yang kehilangan uh, unta dan perbekalannya di padang pasir. Ya, sudah pasrah, sudah tinggal matinya saja dia istilahnya. Ya. Sudah uh, seolah-olah maut itu sudah di depan matanya. Tiba-tiba Ya, dia lihat, oh ternyata untanya di situ lengkap dengan perbekalannya. Apa kata dia? Ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a ya li syiddatil farah. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini perkataan kufur atau bukan ini? kufur. Ya. toa dia keliru. Li syiddatil farah. Karena saking gembiranya. Ya. Begitu juga di antara yang disebutkan dalam perkara takfir ya adalah at-ta'wil. Ya, at-ta'wil Seorang mentakwilkan ayat dan takwil di sini takwil yang musaw, Ada musawiknya untuk takwil. Ya, dan terkadang di situ ada syubhat. Ya. Begitu juga di, di, di antara mawani adalah at-taklid, seorang taklid. Dia percaya terhadap ya, ulama yang dianggap ulama, tapi ternyata ulamanya keliru. Nah, ini gimana? ya menumpuk subhat di kepala kita jelaskan dia nggak percaya sama kita Ya, ini mawane ya mawani ada empat atau lima disebutkan ya tadi al jahal al khata at tawil at taklid ya begitu juga misyad ya untuk menghukumi dan itu bukan tugas kita juga ya bukan setiap orang boleh menghukumi ya itu kembalikan kepada umar dan ulama ya. seorang itu kafir secara muayyan terpenuhi dulu syarat-syaratnya dan hilang dulu nih penghalang-penghalangnya oh la yu'dzar bil jahal oh dia tidak di, diudur dengan jahal oke okay. ya tapi yang empat yang lainnya ada enggak dia Oh satu lagi al ikrah. Ya dipaksa dia. Ya al ikrah. Ya dipaksa. Ya. Apakah yantafi al mawane? Ya. Kalau sudah yang yantafi baru seorang itu dihukumi bahwa dirinya kafir. Ya, dan ini bukan sembarangan ya untuk menghukumi seorang yang yang tasibu ila Islam bahwasanya dia kafir ya bukan sembarangan ya yang seperti ini banyak langkah-langkahnya dan bukan setiap kita juga untuk meng menghukumi ya yang demikian kalau arabiah annaha la tanfa'u fil ajilah bal tadur bahwasanya yaitu gelang ya, dan yang selainnya la tanfa fil ajilah tidak bermanfaat fil ajilah ya itu di kehidupan dunia bal tadur bahkan memadorotkan liqaulihi la taziduka illa wahna berdasarkan sabda beliau la taziduka illa wahna bahwasanya gelang tersebut tidak akan menambahkan kecuali kelemahan ya kelemahan di sini baik eh, secara fisik bisa terutama secara mental kenapa dengan alasan yang sudah kita sebutkan ketika seorang itu ya ta'allaq qalbuhu bi syai' ghairillah lemah dia ya hatinya ya bergantung dengan sesuatu selain Allah lemah ya hilang sesuatu tersebut lemah dia diambil jimatnya lemah dia ya Diambil senjatanya kalau dia memang hanya bergantung terhadap senjatanya, lemah dia. Tapi seorang yang bergantung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lemah dia. Ya. Ketika dia siqah billah, betul-betul yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya dia akan tetap kuat. Apapun keadaannya dia akan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat ketika kisahnya ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam dilemparkan ke dalam api ya dan e, Jibril siap menolong keadaan darurat keadaan bahaya tapi hasbi Allah wa ni'mal wakil kata Nabiullah Ibrahim ya cukup bagiku Allah sebaik-baiknya pemberi pertolongan sebaik-baiknya tempat bersandar ya tawakal yang luar biasa ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang menjadikan seorang mukmin itu kuat. Ya. Tapi kalau dia bergantung kepada selain Allah, ya, pada jimat atau bahkan pada sebab yang boleh tapi dia terlalu menyandarkan sebagaimana kita sebutkan tidak boleh seorang itu betul-betul menyandarkan hanya kepada sebab tidak ya sebab yang boleh tapi dia menyandarkan sepenuhnya pada sebab jangan ya jangan jadi orang lemah tawakal Allah ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kalau al khamisah Oh, nanti bunyi ya. Al inkaru bit taglid ala man fa'ala misra Ya, pengingkaran dengan taglid ya ai an yunkar inkaran mughalladha ya, diingkari dengan pengingkaran yang keras terhadap orang yang melakukan demikian kenapa karena bahayanya besar ya baik bagi orang itu bagi, bagi yang lainnya kalau akan meniru orang tersebut bahayanya besar ya menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan qalaat as-sadisah at-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Nah, ini juga ngeri, ya. Ya, penjelasan, ya, penegasan bahwasanya seorang yang bergantung kepada sesuatu dia akan diwakilkan, diserahkan kepada sesuatu tersebut. Nah, kan bahaya. Ya. Sementara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah jangan engkau wakilkan aku pada diriku sendiri. Tarfata'in, sekejap mata pun. Sekejap mata saya jangan. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah terlepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, sudah celaka kita. Tidak sekejap saja sudah. Ya, tidak mungkin ya sesaat pun kita ini bisa terlepas dari rahmat Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah tidak mungkin. Ya, karena kita makhluk. Karena kita Fukara ilallah nah seorang yang bergantung pada sesuatu eh, dia diserahkan kepada sesuatu tersebut ya akhirnya ya binasa dia Asabi'a at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Begitu juga terdapat penegasan bahwasanya man, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah ya, jimat maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, ini berdasarkan eh, apa namanya rincian yang sudah kita sebutkan kalau dia meyakini bahwasanya jimatnya yang bermanfaat dan bisa menghilangkan madarat maka syiriknya syirik akbar. Kalau dia meyakini itu sebagai sebab maka syiriknya syirik asgor karena Allah tidak jadikan itu sebagai sebab. Asaminah ya, kita baca cepat saja. Anna ta'liqal khayt minal humma min dalik. Begitu juga menggantung ya. Al khayt benang dikarenakan al humma penyakit demam termasuk dari yang demikian. Ya, demikiannya. Syirikan. Atasiah tilawatu Hudzaifah al ayah dalilun ala anna sahabah yastadilluna bil ayati allati fi syirkil akbar alal asghar kama dzakar Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Ya di pembacaan Hudzaifah ayat yang disebutkan ya yaitu ma yu'minu wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Terdapat dalil bahwasanya para sahabat mereka berdalilkan dengan ayat-ayat yang terdapat padanya syirik akbar terhadap syirik asghar sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas ya dalam ayat Al-Baqarah. Al-ashirah anna ta'liqa ta'liqal wada al ain min dalik. Ya, begitu juga anak ta'liq al-wada al ain karena mencegah dari ain termasuk dari hukum yang telah disebutkan. Al-hadiyata asharata ad-du'a ala man ta'allaqa tamimatan annallaha la yutimmu lahu. Ya, mendoakan kejelekan ya terhadap seorang yang menggantungkan jimat bahwasanya Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada Allahu lahu. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah maka Allah ya fala wada Allahu lahu. Ya. Ai tarakallahu lahu. Ya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya. Di sini juga tambahan bahwasanya doa tersebut adalah sifatnya umum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak mendoakan secara khusus orang yang mau memakainya tapi mendoakan secara umum man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu Barang siapa yang menggantungkan e, jimat ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan urusannya. Ya, bukan orang yang memakainya. Ini lebih baik daripada kita mendoakan secara khusus. Wallahu taala alam. Naktafi subhanahu subhanallahi wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.